maknanya adalah mengandung empat hal. Persaksian seorang hamba bahwasanya Muhammad alaihissalam salatu adalah utusan Allah itu mengandung empat hal atau empat konsekuensi. Konsekuensi yang pertama adalah ta'atuhu fima amr menaatinya pada segala apa yang beliau perintahkan. Menaati beliau pada apa yang beliau perintahkan. Menaati dan menjalankan perintah-perintah beliau. Wa tasdiquhu fima akhbar dan membenarkan khobar-khobar berita-berita beliau. Ya. Segala apa yang beliau beritakan, Waalaikumsalam warahmatullah. Segala apa yang beliau kabarkan wajib untuk kita benarkan. Kita yakini, kita percayai dan kita benarkan. Baik apa yang beliau kabarkan tentang peristiwa yang telah berlalu fi zamanil madhi kisah tentang umat-umat yang terdahulu, kisah para nabi dan rasul sebelumnya, dan umat-umat yang ya mendustakan para rasul misalnya, dan juga berita-berita yang beliau kisahkan tentang penciptaan langit dan bumi dan semisalnya. Begitu juga berita-berita, khobar-khobar yang beliau sampaikan tentang apa yang akan terjadi di masa yang akan datang. Nah, wajib bagi kita untuk mengimaninya dan membenarkannya. Assalamualaikum warahmatullahi Begitu juga segala hukum-hukum beliau, hukum ya, hukum-hukum yang beliau sampaikan, baik yang terkait dengan ibadah maupun muamalah, juga harus kita benarkan wajtinabu ma naha anhu wazajar. Assalamualaikum warahmatullahi Dan menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau peringatkan ya ma ma'anhu naha wazajar naha an syai atau zajara an syai maknanya hampir sama ya melarang dan memperingatkan memperingatkan orang lain darinya agar tidak terjatuh padanya. Ini konsekuensi yang ketiga. Selain menjalankan perintah, membenarkan berita-berita beliau, maka harus juga meninggalkan dan menjauhi segala apa yang beliau larang. Kemudian wa alla yu'badallahu illa bima syara' dan tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa taala kecuali dengan tuntunan syariat beliau. Nah, ini empat konsekuensi dari syahadat anna Muhammadan Rasulullah. Qala syarih Al-Syeikh Muhammad bin Salih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, qawluhu syahadatu atau makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah amma makna syahadati anna Muhammadan Rasulullah huwal iqraru bil lisan wal imanu bil qalbi bi anna Muhammad bi anna Muhammad bin Abdullah bi anna Muhammad ibn Abdullah al-Qurashi al-Hashimi Rasulullah azza wa makna syahadat anna Muhammadan Rasulullah adalah ikrar meyakini dan mengakui dengan lisan, mengucapkan dengan lisan dan mengimani dalam hati bahwasanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib Ibni Hashim Al-Qurashi karena beliau dari kalangan Quraisy Al-Hashimi karena dari keturunan Hashim ya, dari Bani Hashim dan Hashim itu adalah nama dari ayah Abdul Muttalib. Jadi siapanya? Buyutnya, ya, buyutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim. Meyakini ya, mengakui dengan lisan dan mengimani dalam hati bahwasanya beliau adalah Rasulullah azza wajal ila jami'il khalqi minal jinni wal ins yang diutus Allah kepada seluruh makhluk baik dari kalangan jin maupun manusia. Kama qala Allah Ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Allah berfirman dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka beribadah kepadaku aini yuwahidun agar mereka mentauhidkan aku kata Allah تبارك وتعالى ولا عبادة لله تعالى إلا عن طريق الوحي الذي جاء به محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم كما قال تعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا dan tidak ada ibadah kepada Allah Ta'ala yaitu ibadah yang sahihah Tidak ada ibadah yang sahihah yang benar yang diterima di sisi Allah taala kecuali dari jalan wahyu yang datang dengannya Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Tidak ada ibadah yang diterima di sisi Allah kecuali dengan tuntunan wahyu syariat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala Tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil'alamina nadhira Tabaraka ay azumat barakatullah wa kathurat khairatuhu wa kamulat awsafuhu subhanahu wa ta'ala. Ini makna tabaraka. Ay azuma wa kathurat khairatuhu wa Maha agung berkah Allah dan banyak kebaikan-kebaikan kebaikan-kebaikannya dan maha sempurna sifat-sifatnya yaitu zat yang telah menurunkan Al-Furqan. Al-Furqan salah satu nama dari Al-Qur'an yang telah menurunkan Al-Furqan ya. Al-Qur'an dinamakan dengan Al-Furqan karena yufarriq bainal haqqi wal batil. Karena Al-Qur'an adalah kitab yang Allah turunkan untuk membedakan menjadi pembeda antara hak dan batil. Tabarakalladzi ya, Maha Agung zat yang telah menurunkan Al-Furqan kepada hambanya, yaitu kepada Muhammad alaihi salatu wassalam, liyakuna lil alamina nadhira, agar menjadi pemberi peringatan kepada seluruh alam, ya, yaitu kepada manusia dan jin. Wa muqtada hadhihi syahadati an tusaddiqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fima akhbar dan konsekuensi dari syahadat ini, yaitu syahadat anna dan Rasulullah, adalah engkau membenarkan Rasulullah pada apa yang beliau khabarkan, apa yang beliau beritakan. Wa antam tasila amrahu fima amar dan mengerjakan perintahnya perintah yang telah beliau perintahkan wa antajtaniba anhu naha wa zajar dan meninggalkan serta menjauhi segala apa yang beliau larang dan beliau peringatkan wa alla ta'budal wa alla ta'budallaha illa bima syara dan engkau tidak beribadah kepada Allah kecuali dengan apa yang beliau syariatkan ya dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mencocoki syariat Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam itu harus mencocokinya dari enam sisi setidaknya sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Al-Allamah Ubaid Al-Jabiri hafizahullahu taala mencocoki syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam beribadah kepada Allah itu harus mencocoki dari enam sisi. Qala hafizahullahu ta'ala ya. Sittu suar tajib muwafaqatul amal fiha sunnah. Enam sisi di dalam beribadah yang harus mencocoki sunnah. Di dalam kita mengerjakan suatu amalan. Wa illa kana mardudan ala sahibihi. Jika salah satu dari enam sisi ini tidak dicocoki, ya, ketika seorang hamba beramal dengan suatu amalan tapi tidak mencocoki sunnah dari salah satu sisi dari keenam sisi ini, maka amalan tersebut tertolak. Yang pertama al-muwafaqatu fil jins mencocoki sunnah dari sisi jenisnya. Ya, dari sisi jenisnya. Misalnya apa? Ya, misalnya ibadah kurban. Ya, ibadah menyembelih hewan kurban. Misalnya pada momen Idul Adha ya, ibadahnya masyru. Menyembelih hewan kurban masyru. Tapi kemudian pertanyaannya, bagaimana syariat dan tuntunan, tuntunan Rasulullah SAW terkait dengan hewan kurban yang disembelih? Apakah segala jenis hewan bisa disembelih, ataukah hanya hewan-hewan tertentu yang beliau tuntunkan? Maka jawabannya adalah beliau menuntunkan hanya bahimatul an'am. Hewan ternak dari jenis unta atau sapi atau kambing atau domba. Sehingga ketika seorang menyembelih, misalnya di sini beliau contohkan menyembelih ghazal itu apa? kijang ya. Seorang berniat untuk melakukan ibadah kurban, tapi menyembelihnya menyembelih kijang. Seperti ini sah atau tidak ibadahnya? Maka yang seperti ini adalah kurban yang ghairu makbul. Yang tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Walaupun bisa jadi kijang itu lebih mahal harganya ya dari sekedar domba ya. Karena kijang termasuk binatang langka ya, bahkan dilindungi di negara kita. Misalnya seorang beribadah, saya ingin beribadah kurban dengan menyembelih kijang lah. Karena lebih mahal, mudah-mudahan lebih banyak pahalanya di sisi Allah. Ya. Pakai akal-akalan. Tapi di dalam syariat tidak diterima ibadah tersebut karena apa? Tidak mencocoki sunnah dari sisi jenisnya. Jenis ya binatang kurban yang dijadikan ya, atau yang disembelih. Nah, sehingga haruslah ibadah itu mencocoki sunnah Rasul, tuntunan Rasul dari sisi jenisnya. Ya. Taib. Kemudian yang kedua, al-muwafaqatu fis sabab. Taib. Al-muwafaqatu fis sabab. Mencocoki sunnah dari sisi sebab sebab kenapa suatu amalan itu dikerjakan. Sebab kenapa suatu amalan itu disyariatkan. Nah, di sini beliau contohkan dengan seorang yang berpuasa. Seorang yang berpuasa. Dua orang ya, dua orang muslim sama-sama melakukan puasa pada hari Senin. Ya. Yang satu puasa hari Senin, yang kedua juga puasa hari Senin. Ya. Yang pertama berpuasa hari Senin, sebabnya apa? Sebabnya alasannya adalah karena hari Senin itu adalah hari di mana amalan-amalan hamba itu di ya, ditampakkan atau disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala tu'rad fihi al-a'mal 'ala Allah. Amalan-amalan hamba disampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala itu pada hari Senin. Maka dia suka untuk beribadah puasa pada hari Senin agar ketika amalannya disampaikan kepada Allah dia dalam kondisi berpuasa. Yang seperti ini ibadah puasanya makbulah ya karena mencocoki sunnah dan dalam hadis Rasulullah SAW menyebutkan sebab kenapa disyariatkan puasa hari Senin Kamis adalah karena pada hari Senin itu amalan-amalan hamba disampaikan kepada Allah sehingga beliau suka menyukai jika amalan beliau tersebut disampaikan kepada Allah dalam kondisi beliau sedang berpuasa. Adapun yang kedua sama juga berpuasa hari Senin tapi sebabnya misalnya karena hari Senin tersebut menepati hari ke-27 bulan Rojab misalnya. Hari ke-27 bulan Rojab. Ah, ini hari ke-27 sekarang, hari Senin. Saya berpuasalah. Karena tanggal 27 Rojab. Meyakini keutamaan tertentu berpuasa pada tanggal 27 Rojab. Padahal tidak ada syariat dari Rasulullah, tidak ada tuntunan dari Rasulullah disyariatkannya puasa pada tanggal 27 Rojab. Maka dari sisi ini, sebab kenapa dia melakukan puasa tidak mencocoki sunnah. Ya. Sebabnya tidak mencocoki sunnah. Maka yang seperti ini juga tertolak ibadahnya. Walaupun puasanya ya sesuai dengan aturan-aturan syariat. Ya, dia makan sahur kemudian menahan diri dari segala apa yang membatalkan puasa sejak terbitnya matahari, kemudian dia puasa ya, sampai maghrib, baru kemudian dia berbuka, dia menjauh menjauhi segala apa yang membatalkan puasa dan mengurangi pahala-pahala puasa, tapi karena tidak mencocoki sunnah pada sebab suatu amalan itu dikerjakan, maka amalannya tertolak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian yang ketiga, al-muwafaqatu fis sifah. Mencocoki sunnah dari sisi sifat ibadahnya. Sifat ibadahnya. Beliau mencontohkan ahadun nas sayusalli dhuhra arba'a raka'atin wa yaqra' mi'at ayat ma'al Fatihah wa yusabbih mi'at tasbihah fi kulli fi kullin minar ruku' was sujud sajada thumma qama minas sujud thumma raka'a thumma sajada wa hakada hatta intahat al arba' ar raka'at fa hadha salatuhu ghairu maqbulah li'annahu khalafa asy-syar'a fi as-sifah Taib. Ya. Ini ya bentuk menyelisih sunnah dari sisi sifat ibadah. Yaitu beliau mencontohkan seorang mengerjakan sholat duhur empat rakaat. Enam beli tapi kemudian dia ketika posisi berdiri dia membaca 100 ayat 100 ayat setelah Al-Fatihah. Ya, dia melazimkan hal ini. Pokoknya ayatnya harus 100 jumlahnya. Kemudian setelah ruku, ketika ruku dia juga membaca tasbih sebanyak 100 tasbih. Begitu juga ketika sujud, dia membaca 100 kali tasbih ketika sujud dan seterusnya. Ini dia kerjakan sampai rokaat yang keempat. Ya. Itu dia ketika mengerjakan sholat menentukan sebuah bilangan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Ya. Oh, ini bilangannya harus 100, tasbihnya harus 100, ayatnya jumlahnya harus 100 dan dia meyakini ada keutamaan tertentu ya pada sifat ibadah yang dia lakukan ini. Maka yang seperti ini ghairu مقبولة. Fahadha salatuhu ghairu مقبولة li'annahu khalafa syar'a fi sifah. Maka solat seorang yang seperti ini bentuknya, sifatnya tidak diterima karena menyelisihi syariat Allah Subhanahu wa taala dan syariat Rasulnya dari sisi sifat ya, sifat suatu ibadah ya. Sifat suatu ibadah. Taib. Kemudian yang keempat al-muwafaqatu fil miqdar awil adat, mencocoki sunnah dari sisi bilangan dan kadar. Mencocoki sunnah dari sisi bilangan dan kadar. Misalnya apa? Seorang sholat duhur 6 rakaat, jelas ya. Batil sholatnya, ghairu makbula. Atau sholat maghrib, ya, 5 rakaat, ya, jelas ghairu makbula. Kemudian yang kelima al-muwafaqatu fi zaman. Mencocoki sunnah dari sisi zamannya, dari sisi waktu. Nah, banyak contohnya ya. Misalnya sholat zuhur jam 10 pagi. Tidak mencocoki sunnah dari sisi waktu. Ya. Atau ibadah-ibadah yang lain misalnya haji misalnya. Tidak mencocoki sunnah dari sisi waktunya. Misalnya di sini beliau contohkan rajulun ahrama bil haji fi Ramadan wa baqiya ala ihramihi. Nah, seorang melakukan ibadah haji berihram untuk haji di bulan Ramadan ya. Nah, Baik, Ini ibadah yang tidak mencocoki sunnah dari sisi waktu sehingga ibadahnya tertolak. Kemudian yang terakhir al-muwafaqatu fil makan. Mencocoki sunnah dari sisi al-makan, tempatnya. Misalnya apa? Ya, misalnya ibadah haji ya, wukuf itu dilaksanakan di Arafah. Maka ketika seorang melakukan ibadah haji tapi wukufnya tidak di Arafah, maka ibadah hajinya batilah karena al-hajju Arafah. Arafah, wukuf di Arafah termasuk rukun yang terbesar dari ibadah haji. Ya. Nah, ini contoh-contoh penyelisihan sunnah di dalam mengerjakan amalan. Ya. Jadi mengerjakan suatu amalan harus mencocoki sunnah dari sisi jins, kemudian sabab, kemudian sifah, kemudian adat, awil miqdar, kemudian az-zaman dan makan. Keenam sisi ini harus mencocoki sunnah. Jika salah satunya menyelisihi sunnah, maka ibadahnya batilah tertolak. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian qala asy-syarih rahimahullahu taala wa muqtada hadhihi asy syahadati aidan alla ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqan fir rububiyyati wa tasrifil kaun wa tasrifi al kaun atau juga ya sebagai tambahan faidah juga termasuk menyelisih sunnah Rasul alaihi salatu wassalam dalam melakukan suatu amalan atau ibadah adalah mengaitkan suatu ibadah yang mutlak sifatnya dengan suatu sifat tertentu ya, yang tidak ada dalilnya di dalam Al-Quran maupun di dalam As-Sunnah. Ini disebut oleh para ulama dengan bid'ah idofiyah. Al-bid'ah al-idofiyah. Ini yang banyak tersamar bagi mayoritas kaum muslimin. Yang kaum muslimin banyak yang belum paham tentang bid'ah jenis ini. Ya, bid'ah idofiyah. Kaidahnya disebutkan oleh para ulama taksis atau taqyidul ibadah al-mutlaqah bighairi dalilin bid'ah. Mengaitkan suatu ibadah tertentu yang sifatnya mutlak dikaitkan dengan sifat tertentu yang tidak ada dalilnya, maka itu termasuk bid'ah. Disebut dengan bid'ah apa? Bid'ah idofiyah. Karena secara hukum asalnya ibadah tersebut masyru' disyariatkan. Tapi ketika dikaitkan dengan suatu sifat tertentu, ya, tanpa dalil, maka itulah bid'ahnya. Contohnya apa? Contohnya kiraatul Quran atau zikir, ya, zikir-zikir tertentu. Nah, zikir la ilaha illallah atau subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar misalnya atau zikir-zikir yang lain yang disyariatkan ya di dalam hadis ini sifatnya mutlak nah sifatnya mutlak atau membaca solawat kepada Rasulullah SAW. Mutlak sifatnya. Kita diperintahkan untuk memperbanyak solawat kepada Rasulullah SAW. Ya, tapi mutlak sifatnya. Tidak dikaitkan dengan waktu tertentu. Ya. Memang ada sebagian dalil yang menunjukkan dikaitkan dengan waktu tertentu. Tapi ada dalilnya. Misalnya memperbanyak solawat di hari Jumat. Kepada Rasulullah. Ya, banyak. Ada dalilnya. Ada hadisnya. Tapi ketika mengaitkannya dengan suatu waktu tertentu atau dengan tempat tertentu, ya, momen tertentu tanpa ada dalil syar'i, maka yang seperti ini adalah bid'ah. Misalnya di malam nisfu Sya'ban misalnya mengadakan acara membaca surat tertentu atau zikir-zikir tertentu di malam nisfu Sya'ban. Malam ke berapa biasanya? Ke-15 ya. 15 atau 14 itu. Ya. Intinya pertengahan bulan dari bulan Sya'ban. Seperti itu tidak ada dalilnya. Nah, maka ini termasuk bid'ah idofiyah. Loh, masa baca Quran tidak boleh? Masa solawat tidak baca solawat kepada Rasul tidak boleh? Masa zikir kepada Allah tidak boleh? Maka kita jawab, bukan zikirnya yang dilarang. Bukan kiraatul Qur'annya yang dilarang, ya. Dan bukan solawatnya yang dilarang. Tapi apa? Mengaitkan ibadah-ibadah tadi dengan momen ini. Ada dalilnya tidak? Nah, seperti itu. Ini yang belum, yang tidak dipahami mayoritas kaum muslimin. Sehingga mengingkari dengan keras orang-orang yang menyatakan ini bid'ah. Nah, maka kalau kita paham kaidahnya, kita bisa menjelaskan kepada kaum muslimin. Ini disebut dengan apa? Bid'ah apa? Bid'ah idofiyah. Ya. Hukum asalnya ibadahnya masyru mutlak ya, tapi disebutkan secara mutlak, tidak dikaitkan dengan waktu tempat tertentu. Mengaitkannya dengan suatu tempat atau waktu tertentu tanpa dalil itulah yang bid'ahnya ya. Wallahu taala a'lam bissawab. Kemudian wa muqtada hadhihi syahadati aidan an la ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haqqan fir rububiyyati wa tasrifil kaun. Dan kaidah tadi ya, kaidah bid'ah idhofiyah tadi disebutkan oleh para ulama. Di antara yang ulama yang menjelaskan banyak tentang hal ini adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menjelaskan panjang lebar tentang bid'ah idofiyah ini. Nah, dan beliau membantahnya. Kemudian ya, dan konsekuensi dari syahadat anna dan Rasulullah ya, di antara bentuk konsekuensinya adalah alla ta'taqida anna li Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqan fir rububiyyah wa tasrifil kaun. Ya, yaitu engkau tidak boleh meyakini bahasanya Rasulullah memiliki hak rububiyah wa fil kaun dan memiliki kemampuan untuk mengatur alam semesta au haqqan fil ibadah atau meyakini beliau memiliki hak untuk diibadai ya ini diantara konsekuensi syahadat anna muhammadan rasulullah bal huwa sallallahu alaihi wa alihi wasallam abdun la yu'bad wa rasulun la yukadzab Bahkan beliau adalah hamba yang tidak boleh diibadai karena beliau adalah hamba, ya, bukan ilah, maka tidak boleh diibadai. Tapi beliau juga adalah seorang rasul yang tidak boleh didustakan. Wala yamliku li nafsihi wala li ghairi syai'an minan naf'i awid durri illa ma Allah. Dan beliau tidak la yamliku li nafsihi tidak memiliki untuk dirinya sendiri dan untuk selain beliau sesuatu pun dari kemanfaatan dan kemudaratan kecuali apa yang Allah kehendaki. Baik, mungkin kita cukupkan sampai di sini. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan mendatang. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu wasallam wa barak Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin.